Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita tidak henti-hentinya menyampaikan puji dan syukur atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengingatkan kita meskipun kita sering lalai. <clears throat> yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kita meskipun kita banyak berbuat maksiat. <clears throat> Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam agama kita. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali bertemu <clears throat> di Majlis Ilmu untuk mengkaji petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang isinya paling dominan dan paling agung dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> yaitu tentang pembahasan keindahan kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. <clears throat> Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang Maha melimpahkan rezeki yang maha menganugerahkan rezeki kepada manusia <clears throat> yang tentu saja nama ini adalah nama yang kita kenal nama termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang sering disebut-sebut oleh manusia karena berhubungan dengan keinginan mereka untuk selalu mendapatkan rezeki akan tetapi kebanyakan di antara kita yang kurang merenungi kandungan dari makna nama Allah Subhanahu wa taala ini ataupun kalau kita mengetahui maknanya kita hanya membatasinya pada rezeki-rezeki anugerah rezeki yang bersifat duniawi karena itulah keinginan atau kesukaan hawa nafsu kita atau kita membatasi atau kita menyikapi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita jadikan sebagai ukuran kemuliaan atau kehinaan seseorang di dunia maka inilah perkara-perkara yang mengharuskan kita untuk lebih mengenal dan mendalami makna nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini maupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk Al-Asmaul Husna yang lainnya. Alhamdulillah ikhwatal Islam. Nama Allah Ar-Razzaq termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang sempurnanya kebaikan dan rahmatnya kepada umat manusia. Silakan kita lihat di antara Asmaul Husna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang dikumpulkan oleh para ulama berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kita baca dan kita periksa. Kita perhatikan apakah <clears throat> yang menjadi mayoritas <clears throat> apakah mayoritas dari nama-nama tersebut kandungannya menggambarkan tentang sesuatu yang menunjukkan kemurkaan Allah, azab Allah atau siksaannya kepada manusia atau kebanyakan dari nama-nama tersebut justru mengandung pengertian yang menggambarkan tentang kebaikan, rahmat dan karunia Allah kepada manusia. Coba kita perhatikan di semua nama-nama yang dikumpulkan oleh para ulama kita dapati bahwasanya nama-nama yang menunjukkan rahmatnya Allah, kebaikannya, kasih sayangnya, kedermawanannya, kepemaafan dan pengampunannya kepada manusia itu lebih banyak. <clears throat> itu lebih <clears throat> dominan. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi saw. Dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, Inna Allah kataba kitabatan wa huwa indahu fawqal arshi inna rahmati sabaqad ghadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah kitab di di sisinya <clears throat> di atas arsh Inna rahmati sabaqad ghadabi bahwa sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Jadi nama-nama Allah yang berhubungan dengan rahmat, kasih sayang, kebaikan, kedermawanan, anugerah, pemberian nikmat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya demikian banyak dan bermacam-macam. Untuk nama yang mengandung pengampunan dan pemaafan dosa-dosa manusia saja, itu paling tidak ada empat nama. <clears throat> Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kemudian at tawab Maha Penerima tobat al afu Maha Pemaaf. Belum nanti Rahim, Maha Sayang kepada umatnya maha sayang kepada hamba-hambanya yang beriman, maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Belum nanti namanya Al-Manan, maha pemberi anugerah, Al-Jawad, maha dermawan, Al-Wahab, maha <clears throat> yang melimpahkan nikmat. Seperti yang akan kita bahas nanti, Ar-Razak, maha pemberi rezeki dalam semua pengertian rezeki. Maka subhanallah kalau ini saja yang menjadi renungan bagi kita semua, maka kita akan mengetahui bahwa betapa bodohnya kurangnya akal seseorang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti petunjuk dalam agamanya <clears throat> padahal jelas-jelas yang menurunkan petunjuk tersebut adalah zat yang di tangannya segala kebaikan dalam semua jenis bentuk dan macamnya dalam semua jenis dan bentuk dan macamnya yang tentu saja ini menggambarkan kepada kita keberuntungan orang-orang yang beriman karena dengan ini semua kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala kalau mereka melaksanakan konsekuensi iman dengan sempurna semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hambanya yang paling sempurna mendapatkannya adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengenal indahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka al ikhwah, kaum muslimin para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Inilah ar razak Maha pemberi rezeki yang disebutkan dalam hadis yang sahih juga dengan nama yang semakna itu Ar-Raziq, Maha pemberi rezeki. <clears throat> nama Allah Subhanahu wa taala satu lagi di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sempurnanya kasih sayang, kebaikan dan curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kepada hamba-hambanya. Kita lihat ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zariyat ayat ke-58. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun <clears throat> ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun inna allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin <clears throat> Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semata-mata beribadah kepadaku mentauhidkan aku dalam ketundukan dan ibadah Ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka. Wa ma uridu ayut'imun. Dan aku tidak menghendaki mereka itu memberi makan kepadaku. Karena Allah maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tidak butuh kepada makhluknya. Inna allaha huwa razzaku dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ar razzaq Maha pemberi rezeki. Dhul quwwah. Dialah yang maha memiliki kekuatan yang sempurna Al-Matin dan dia adalah yang maha kokoh. Inilah ayat yang menyebutkan dengan jelas nama Allah Subhanahu wa taala ar razak Kemudian dalam ayat-ayat Al-Qur'an lainnya banyak mengisyaratkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala ini <clears throat> seperti wallahu khairul raziqin dalam surat al jumah ayat ke-11, wallahu khairul raziqin dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 114, 114, warzuqna wa anta khairur raziqin, anugerahkanlah rezeki kepada kami ya Allah dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka ini ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan dan mengisyaratkan tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq. Kemudian, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beberapa imam ahlu sunan seperti dalam sunan Abi Dawud, sunan Tirmidzi, sunan Ibnu Majah <clears throat> ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan nama Allah Ar-Razik yang makna dan kandungannya kurang lebih sama dengan nama Allah ar Razak dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala dia mengatakan, beliau mengatakan, gola si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi kenaikan harga barang-barang. Faqalu maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, lau sa'arda wahai Rasulullah, seandainya engkau mau membatasi harga menjadikan stabil harga, Faqala maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah huwa al-khalikul qabidul basitul razikul musa'ir. Wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimablamatin dalam tuha. iyahu fi damin wala mal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang maha menciptakan Al-Qabid yang maha men, apa ini menyempitkan rezeki dan melampakan melapangkannya. Dialah Ar-Razik yang maha pemberi rezeki dan Musa'ir yang maha menentukan harga. Dan sesungguhnya aku berharap untuk ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku dengan satu kezaliman yang aku lakukan kepadanya baik dalam masalah darah maupun masalah harta. Ini hadis yang sahih yang disahihkan oleh para ulama yang jelas di sini menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik yang semakna dengan namanya Ar-Razzaq yang mengandung arti Maha memberikan rezeki, Maha melimpahkan rezeki kepada kepada manusia. Maka oleh karena itu Ar-Razzaq secara pengertiannya pengertian dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq adalah al-mutakaffilu bi arzakil ibadi al-qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha dialah yang menanggung menjamin rezeki hamba-hambanya dialah yang menanggung dan menjamin rezeki hamba-hambanya serta Al-Qaim mengurusi semua jiwa, setiap makhluk dengan sesuatu yang menegakkan mereka berupa makanan yang mereka makan dalam keseharian. Jadi, dialah yang menanggung dan menjamin rezeki bagi makhluknya, bagi hamba-hambanya. Al-Qaimu dan yang mengurusi semua makhluk dalam hal yang berhubungan dengan kelangsungan hidup mereka berupa menyediakan bahan makanan untuk untuk semua makhluknya. Nah, di sini pengertian yang benar-benar menjadikan orang-orang yang mengenal ke kesempurnaan dan kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah tentu dia adalah orang yang paling tenang dalam menghadapi rezeki. Dalam menyikapi rezeki. Dia adalah orang yang paling takut karena dia tahu yang menjamin rezeki setiap makhluk adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang semuanya, semua perbendaraan langit-langit dan bumi ada di tangannya. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Sungguh di tangan Allah lah semua perbendaraan yang ada di langit-langit dan di bumi akan tetapi orang-orang yang munafik tidak memahaminya. Jadi membuat orang yang beriman tenang, membuat orang yang beriman ketika dia mengusahakan rezeki yang merupakan kewajibannya, dia akan berusaha bersungguh-sungguh tetapi tidak menjadikan dia melalaikan waktu yang dicurahkan untuk kebaikan agamanya karena dia tahu rezeki yang dia ngotot juga mencarinya tidak akan lebih daripada apa yang Allah takdirkan untuk dirinya sebagaimana menjadikan dia kalau seandainya mendapatkan rezeki yang secukupnya, rezeki yang seadanya, maka dia yakin itu adalah pembagian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali ucapannya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala yang saya pernah nukilkan dalam kajian kita, Inna "Innallaha qassamal a'mal kama qassamal azab." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi-bagi amal manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi rezeki manusia. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Tetapi ini bukanlah dalil tentang keutamaan sebagaimana yang kita akan bahas nanti insya Allah. Bukan dalil tentang kemuliaan orang yang lebih banyak rezekinya berarti lebih mulia dibanding yang lainnya. Tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membaginya sesuai dengan hikmahnya, dengan pilihannya yang maha sempurna sesuai dengan ilmunya yang maha tinggi untuk pilihan tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kebaikan dan yang mendukung kebaikan dan keimanan seorang hamba dalam kehidupan di dunia. <clears throat> Nah, kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan makna ini banyak sekali. Misalnya, firman Allah dalam Surah Al-Ankabut ayat ke-60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak binatang-binatang melata di dunia ini engkau tidak membawa memberikan rezeki kepada mereka tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat ke-30, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya kepada yang lainnya yang dikehendakinya. Jadi di sini kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki manusia sesuai dengan hikmahnya dan semua itu sesuai dengan keadilannya dan ilmunya yang maha sempurna. Oleh karena itu, karena perkara ini adalah murni kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka seorang hamba benar-benar harus menghadapi pilihan Allah Subhanahu wa taala ini dengan sikap yang benar supaya bagaimanapun keadaan yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya tetap dia berbolak-balik dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam hal-hal yang semakin menambah kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberikan rezeki yang secukupnya, maka dia bersabar dan kalau dia diberikan rezeki yang yang di, diluaskan padanya, dilebihkan, maka dia bersyukur dan memanfaatkan rezeki tersebut untuk meraih sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rezeki tersebut terhadapnya. Maka inilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid rahimakumullah. Kemudian kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an <coughs> yang menyebutkan tentang yang menerangkan tentang limpahan rezeki yang Allah turunkan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, itu <coughs> Allah Subhanahu wa taala apa ini mengingatkan akan rezeki ini dalam dua bentuk. Sudah berkali-kali saya bahas dalam kajian kita tentang pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk kita menyempurnakan pemahaman tersebut, kita harus merenungkan ayat-ayat Al-Quran sehubungan dengan ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama tersebut untuk kita sempurnakan perenungan diri kita terhadap kemahaindahan, kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi kalau kita perhatikan dengan seksama, misalnya tentang masalah rezeki karena sekarang kita bahas tentang nama Allah Ar-Razzaq. Kita sudah tahu kandungannya secara umum demikian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an membawakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang apa ini rezeki yang Allah anugerahkan kepada hambanya dan bahwa dialah yang menanggung rezeki mereka semata-mata ternyata kita dapati ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ketika menyebutkan atau mengingatkan tentang nikmat Allah ini, itu menyebutkannya dalam dua bentuk. Menyebutkannya dalam dua kedudukan. Yang pertama, maka tafadduli wal imtinan. Allah menyebutkan rezeki, limpahan rezeki yang dianugerahkannya kepada, kepada hambanya dalam bentuk atau dalam kedudukan tafaddul pemberian anugerah In, apa ini dalam bentuk tafadul pemberian keutamaan pemberian kemuliaan kepada manusia dan al-imtinan, pempelimpahan anugerah dan nikmat kepada manusia. Jadi, rezeki adalah nikmat yang harus disyukuri, apalagi nanti kita akan bahas rezeki yang dimaksud di sini adalah apa? Rezeki yang Allah anugerahkan itu ada yang bersifat umum dan khusus yang akan kita bahas nanti insya Allah. Jadi ini merupakan nikmat yang harusnya disyukuri dan harusnya diingat oleh seorang hamba ketika dia melakukan kekurangan ketika dia merasa tidak puas dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya atau ketika dia akan melakukan perbuatan maksiat naudzubillah min dalik. Kita lihat. Jadi yang pertama adalah kedudukan pemberian atau pelimpahan kemuliaan dan keutamaan serta anugerah kepada manusia dan yang kedua, bentuk yang kedua adalah maqamud da'wati ila ta'ati wal khairi wal ihsan dalam bentuk atau dalam kedudukan mengajak manusia dengan rezeki, dengan limpahan rezeki tersebut untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, dan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua. Dan dua dengan dua inilah diturun apa ini tujuan diturunkan dan dianugerahkannya rezeki kepada manusia. Kalau kita renungkan dua hal ini, kita amalkan kandungan dan konsekuensinya, maka berarti kita adalah orang yang benar-benar telah menyempurnakan dalam diri kita pemahaman dan pendalaman tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik dan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha Pemberi Rezeki. Nama Allah ar razak Maha Pemberi Rezeki dan sifatnya Ar-Rizq yaitu Maha menganugerahkan rezeki kepada kepada manusia kita lihat contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rezekinya dalam berbagai macam bentuknya kepada manusia untuk menggambarkan tentang besarnya limpahan nikmat yang diturunkan serta keutamaan yang diturunkannya kepada hamba-hambanya. Lihatlah dalam surat An-Nahl ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata. Banina wa hafadata wa razaqakum min at-tayyibat. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jalla dialah yang menjadikan bagimu dari jenismu sendiri istri-istri, pasangan-pasangan. Dan Allah menjadikan untukmu dari istri-istrimu, untuk kalian dari istri-istrimu, keturunan anak-anak dan cucu. Dan Allah melimpahkan rezeki yang baik bagimu. Maka apakah dengan kebatilan mereka beriman dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka mereka justru mengingkari dan mengkufurinya. Jadi perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang anugerah ini kepada manusia untuk mengajak mereka mensyukurinya. Karena tidak mungkin mereka bisa mendapatkan rezeki tersebut kalau bukan dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Maka subhanallah lihatlah di sini bagaimana sempurna rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya kepada manusia makhluk yang berbuat maksiat pun bahkan melakukan penentangan yang paling besar menyekutukan Allah bersamaan dengan itu dia tetap memberikan pemaafan dan tetap melimpahkan rezeki kepada manusia dalam hadis sahih yang terkenal yang pernah juga saya nukilkan dalam kajian kita riwayat Ahmad dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda laisa ahadun asbara ala Allahi min adhan yasma'uhu innahu innahum layadda'una lahu waladan wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun, tidak ada satupun yang lebih bersabar mendengarkan gangguan yang didengarnya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka orang-orang kafir mengaku-ngaku Allah itu punya anak, menyekutukannya, berbuat maksiat menentangnya, tetapi dia tetap memaafkan dalam artian menangguhkan siksaan mereka dan tetap menganugerahkan rezeki kepada mereka. Jadi, subhanallah, apakah orang-orang yang berbuat maksiat tidak ingat bahwa jika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan eh, menahan limpahan rezekinya maka dia akan binasa saat itu juga. Bahkan ketika berbuat maksiat pun mereka juga menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah seseorang menyadari tentang keharusan dia bersyukur yang ketika dia bersyukur pun dia ingat bahwa kemampuannya untuk bersyukur adalah juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan dia bersyukur bersyukur dan terus bersyukur dengan tidak henti-henti dan tidak terputus-putusnya. Nah, ini contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang rezekinya dalam upaya mengingatkan apa dalam bentuk mengingatkan manusia untuk mensyukuri nikmatnya yang sekali lagi syukur yang kita lakukan pun juga itu adalah rezeki dari Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Saya ingatkan kembali ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah taala yang beberapa kali saya nukil dalam kajian kita sewaktu beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukru nikmatin min ni'amihi illa bi hadisatin tujibu syukrahu 'alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba menunaikan syukur dari salah satu nikmat dari nikmat-nikmat yang dilimpahkannya kecuali dengan nikmat baru yang ini pun mengharuskan kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur, Syukur itu pun dengan nikmat, dengan nikmat dan taufik dari Allah yang mengharuskan syukur berikutnya dan terus demikian tidak ada putus-putusnya. Nah ini orang yang bersyukur. Ah, bagaimana keadaannya orang-orang yang ingkar, yang berbuat maksiat dan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk justru untuk menentang dan melanggar perintahnya naudzubillahi minal khidlan segala kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari memberikan taufik kepada hambanya. <clears throat> Kemudian ayat yang lain yang juga menggambarkan tentang hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-64. Allahul ladhi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bagimu bumi sebagai tempat menetap dan menjadikan langit sebagai bangunan atap bagi bumi. Serta dialah yang membentuk rupa kalian dan menjadikan bentuk kalian itu dengan sebaik-baiknya. Warazatakum minat dan dialah yang memberikan rezeki-rezeki yang baik kepadamu. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta beserta isinya, maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Jadi ini juga mengabarkan bahwa nikmat yang ada di dunia ini harusnya menjadi motivasi bagi manusia untuk bersyukur dan untuk senantiasa memanfaatkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh ayat ayat Al-Qur'an yang menggambarkan kedudukan yang kedua, tujuan yang kedua yaitu mengajak manusia untuk mentaati dan selalu berbuat baik kepada apa ini berbuat baik yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan limpahan rezeki Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya untuk menyempurnakan tauhid penghambaan diri mereka kepada Allah, menegakkan berbagai macam ketaatan yang disyariatkan dalam agamanya. Kita lihat misalnya tentang perintah tauhid dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 sampai ke-22. Inilah kalimat perintah pertama dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashaw was samaa'a binaa'an wa anzal wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata-mata Rabbmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, takwa itu dicapai dengan merealisasikan tauhid. Perintah untuk ber beribadah kepada Allah semata-mata setelah itu Allah ingatkan, dialah yang menjadikan bagi kalian bumi ini dihamparkan. Ini nikmat besar. Dan juga langit sebagai bangunan, sebagai atap bagi bumi. Dan menurunkan dari langit, dari awan, hujan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai macam tumbuhan sebagai rezeki bagimu. Maka janganlah kau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala jika kamu mengetahuinya. Perhatikan di sini perintah untuk bertauhid, larangan dari berbuat syirik dengan mengingatkan rezeki. Karena cuma dia yang mampu melimpahkan dan menjadikan ini semua, maka mengapa kalian atau orang-orang yang berbuat syirik menyembah makhluk yang tidak mampu melakukan ini? <clears throat> Lihatlah ayat yang lain yang berhubungan juga dengan masalah ini ketika Allah membantah tentang keburukan perbuatan syirik. Surat Ar-Rum ayat 40. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'al may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakanmu kemudian menganugerahkan rezeki kepadamu, kemudian mematikanmu dan menghidupkanmu. Apakah di antara sekutu-sekutu yang kalian jadikan sesembahan selain Allah, sekutu-sekutu dalam beribadah kepada Allah, apakah di antara mereka ada yang mampu melakukan sedikit pun dari semua ini? Maha suci Allah dan maha tinggi atas perbuatan syirik yang mereka lakukan. Jadi lihatlah kebodohan kerendahan pikiran dan kehinaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempitnya pemikiran dan jiwa mereka. Menyerahkan peng penghambaan diri kepada makhluk yang lemah dan butuh rezeki kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua makhluk itu masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalian semua wahai manusia adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi wajar kalau di sini diterangkan oleh para ulama orang-orang yang berbuat syirik atau di antara sebab utama yang menjadikan timbulnya perbuatan syirik adalah karena tidak mengenal Allah. Tidak mengetahui kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana mungkin orang yang mengenal Allah dengan segala kesempurnaannya, segala kebaikannya, kemudian pantas dia menyerahkan penghambaan diri kepada makhluk yang lemah seperti dirinya. Menyerahkan diri, menggantungkan diri kepada setan-setan dari kalangan jin maupun manusia yang padahal mereka itu adalah orang-orang yang lemah seperti seperti kita makhluk. Orang-orang yang lemah seperti kita makhluk. Bahkan syaitan disebutkan dalam Al-Quran, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah. Makanya syaitan itu hanya mampu menguasai orang-orang yang orang-orang yang berloyal kepadanya, menyembahnya, dan mau mengikuti perintahnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl An ya, sekitar ayat 97-98. Innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sesungguhnya syaitan tidak mampu menguasai menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal semata-mata kepada Allah dan sesungguhnya kekuasaannya hanyalah berlaku bagi orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya dan berbuat syirik. Menyekutukan syaitan itu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dengan syaitan itu. Jadi perhatikan di sinilah kebodohan manusia. Makanya apa yang menjadikan para dukun-dukun dan syaitan itu berhasil dalam pandangan sebagian manusia itu tidak lain karena kebodohan manusia sendiri. Karena mereka tidak mengenal bahwasanya makhluk-makhluk yang lemah ini semua adalah makhluk-makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah As-Samad yang maha sempurna semua sifat-sifatnya, alladzi yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim yang semua makhluk itu menghadapkan diri kepadanya dengan semua kebutuhan dan keperluan mereka. <clears throat> Jadi, orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga dia tidak mengenal kesempurnaannya, sehingga dia tidak mengenal kekurangan dan kebutuhan dirinya kepada Allah, mereka akhirnya menjadikan sekutu-sekutu dengan bersandar kepada makhluk, dan inilah yang justru menjadikan sebab keburukan bagi mereka, Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, akibat dari perbuatan orang-orang jahiliyah yang berlindung kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, kepada jin-jin. Yang ini akan menambah keburukan bagi mereka dan membuat mereka semakin takut, semakin dikuasai oleh jin-jin tersebut. Karena memang mereka sudah berpaling dari menyandarkan diri kepada zat yang di tangannya segala kebaikan yang dengan beribadah kepadanya manusia akan mendapatkan kedamaian dan keamanan yang sesungguhnya. Dalam surat Jin Allah berfirman, "Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya dulu di zaman jahiliyah ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan dengan beberapa apa ini dari kalangan jin meminta perlindungan kepada jin yang itu menambah keburukan bagi mereka. Menjadikan pikiran mereka tidak pernah tenang, tidak pernah aman, tidak pernah damai hatinya. Kenapa? Dia bersandar kepada makhluk yang tidak memiliki keamanan dan kedamaian untuk hatinya. Makanya di sini kita lihat rahasianya. Kenapa Al-Quran menggandengkan tentang keamanan dan ketentraman jiwa manusia dengan tauhid? Yang berarti orang yang semakin sempurna menyandarkan diri kepada Allah berarti semakin sempurna pula keamanan dan ketenangan yang dirasakan dalam dirinya. Lihatlah Allah berfirman, "Walladzina alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman yaitu syirik. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan ketenangan dalam hidupnya, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Jadi, orang tidak akan merasakan aman dalam artian yang sesungguhnya kalau dia masih takut kepada selain Allah. Kalau dia masih bergantung kepada selainnya. Maka lihatlah makna doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga berapa kali saya ulang dalam kajian kita. Sewaktu mereka beliau mengucapkan Allahumma inni a'udhu biridhaka min sahatika wa bimu'afatika minka wa a'udhu bika minka. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Aku berlindung kepadamu darimu. Subhanallah. Ini keamanan yang sesungguhnya berlindung kepada Allah dari Allah, berlindung segala keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang menjadikan perlindungan dirinya kepada syaitan, maka selamanya dia tidak akan pernah tenang dan syaitan itu akan semakin menguasai dan menakut-nakuti dirinya dan inilah keburukan-keburukan yang tiada hentinya maka manusia tidak akan mungkin bisa merasakan kebebasan yang hakiki keamanan yang hakiki kecuali dengan dia menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang di tangannya lah segala kebaikan yang maha mampu memberikan kedamaian dan keamanan yang sesungguhnya bagi bagi manusia. <clears throat> Oleh karena itu tauhid membebaskan manusia dari segala belenggu-belenggu dan keterikatan-keterikatan keburukan seperti ini. Saya ulangi lagi ucapannya seorang apa ini sahabat yang mulia ketika ditanya tentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasan Allahu li ikhraji man man syaa min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Allah Subhanahu wa taala mengutus kami untuk mengeluarkan orang-orang yang dikehendakinya dari penghambaan diri kepada makhluk untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala mata-mata. Inilah kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itulah di sini kita perhatikan bagaimana buruknya perbuatan syirik akibat dari tidak mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang justru menjadi belenggu bagi manusia yang menjadi sebab kesempitan hidup mereka dan menjadikan mereka tidak pernah merasakan keamanan dan ketenangan dalam hidupnya. Oleh karena itu, siapa yang ingin tenang, siapa yang ingin aman dan ingin damai, maka dekatkanlah, sempurnakanlah penghambaan diri kita kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, yang maha mampu untuk memberikan segala macam bentuk kemuliaan kepada kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Maka inilah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, para pendengar radio Rojak rahimakumullah, <clears throat> kandungan atau e, bentuk-bentuk penyebutan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, di sini juga ada pembahasan yang perlu kita tambahkan sebelum habis waktu. <clears throat> sehubungan dengan makna rezeki yang saya isyaratkan di awal kajian tadi. Rezeki yang kebanyakan manusia cuma batasi pada hal-hal yang bersifat materi, rezeki yang ber, yang berupa harta, ternyata ini bukan rezeki yang memang dia termasuk bagian dari rezeki, tapi ternyata ini bukan rezeki yang menjadi ukuran kemuliaan. Kita lihat, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu ada dua bentuknya Pertama, rizkun amun, rezeki yang bersifat umum. Yashmalul birr, yashmalul barra wal fajir. Akan meliputi atau didapatkan oleh semua manusia yang baik maupun yang buruk. Wal mu'mina wal kafir, orang mukmin, orang kafir, orang yang terdahulu maupun yang akan datang. Semua mendapatkannya. Wama min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha tidak ada satu binatang melata pun, manusia maupun semua hewan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin dan menanggung rezekinya. <clears throat> di sini kita perhatikan bahwa rezeki yang sifatnya duniawi seperti ini Allah berikan kepada siapa saja. Dalam asar yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, harta, kedudukan duniawi kepada semua orang yang dicintainya maupun tidak dicintainya, muslim maupun kafir. Tetapi, tetapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali cuma kepada orang-orang yang dicintainya. Makanya tidaklah menjadi dalil kelapangan rezeki, kemajuan dalam urusan duniawi berarti Allah muliakan orang atau golongan manusia tersebut. Sama sekali bukan ukuran. Dan bukan ini yang harusnya dikejar oleh orang-orang yang beriman. Lihat firman Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya surat Sabah ayat ke-35 sampai 37. وَقَالُوا نَحْنُ, نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ walakinna aktsaron nasi la ya'lamun wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahumul fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati fil ghurufati aminun dan orang-orang kafir mengatakan apa? Kamilah yang lebih banyak harta dan keturunannya dan kami tidak akan diadab. Kul katakanlah kepada mereka. Sesungguhnya Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tidaklah harta-hartamu serta keturunanmu, anak-anakmu, tidaklah ini yang menjadikan kalian dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang menjadikan dekat di sisi Allah adalah orang yang beriman, beramal soleh, yang mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan yang berlipat ganda karena perbuatan mereka dan mereka akan merasakan ketenangan keamanan di dalam kamar-kamar di sorga. Jadi perhatikan, di sini Allah mengingatkan bahwa pelimpahan rezeki dibentangkannya rezeki mungkin Allah berikan kepada orang-orang yang kafir. Maka ini bukan dalil kemuliaan dan bukan merupakan sesuatu yang disikapi secara berlebihan oleh manusia. Lihat dalam ayat yang lain <coughs> membantah pemikiran sebagian orang yang menyangka di, di apa ini pemberian rezeki yang banyak itu merupakan dalil kemuliaan yang Allah inginkan bagi hambanya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla surat al-fajr ayat 15 sampai 17 adapun manusia kalau dia diuji oleh Allah dimuliakan di, diperbanyak hartanya diperbanyak apa ini kedudukan duniawi pemberian dunia baginya diberikan nikmat yang limpahan nikmat yang luas dalam masalah dalam masalah harta, maka dia akan mengatakan berarti Allah ingin memuliakanku. Akan tetapi kalau dia diuji, disempitkan rezekinya, dijadikan kurang pemberian dunia kepadanya, maka dia akan dia mengatakan berarti Allah ingin menghinakanku, tidak memuliakanku. Maka Allah membantah dalam ayat selanjutnya, kalah tidak sekali-sekali. Jadi bukan bukanlah orang yang dilapangkan padanya urusan dunia, diberikan kelebihan harta, menjadi dalil bahwa dia itu lebih diutamakan, dimuliakan. Sebaliknya, bukanlah orang-orang yang diberikan kecukupan yang apa ini harta yang secukupnya, disempitkan rezekinya, kemudian itu menjadi dalil Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan dia adalah orang-orang yang dihinakan. Tidak sama sekali. Ini tidak ada hubungannya dengan kehinaan dan kemuliaan. Yang menjadi sebab kehinaan dan kemuliaan adalah bagaimana memanfaatkan dua hal tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kalau seandainya sempitnya rezeki yang secukupnya, rezeki duniawi yang secukupnya itu dalil kemuliaan, masa eh, dalil kehinaan, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meminta kehinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa beliau yang terkenal, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hutan. Ya Allah jadikanlah rezeki yang engkau berikan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezeki yang secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang. Ini Nabi SAW tidak berarti beliau meminta kehinaan. Justru beliau di sini meminta kemuliaan karena dijadikan rezeki yang secukupnya. Maksudnya rezeki yang halal, tidak berlebih-lebihan sehingga tidak membuat orang melampaui batas, melebih apa ini mencintai dunia secara berlebihan dan juga bisa membantu manusia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh beruntunglah dengan keberuntungan yang sebenarnya orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang secukupnya seadanya tidak berlebihan dan tidak kurang kemudian Allah jadikan dia qanaah menerima pemberian yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya nah di sini menjadi renungan bagi kita semua bahwa ternyata yang menjadi ukuran kemuliaan bukanlah hal-hal yang bersifat rezeki umum seperti ini. Meskipun jelas manusia bisa menjadikannya sebab, tapi bukan kemuliaan atau kehinaan pada zatnya. Saya sudah terangkan berkali-kali, sebab tersebut adalah kalau orang bersyukur ketika mendapat kelebihan rezeki dan bersabar ketika mendapatkan rezeki yang secukupnya, inilah yang menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan apa ini e, bertingkat-tingkatnya kedudukan dan derajat keutamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada keutamaan Meskipun rezeki yang jenis ini yang paling diperhatikan manusia, bahkan seolah-olah ketika meminta kepada Allah menyebut namanya Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki, yang terbayang dalam pikiran kita hanya sekedar meminta rezeki duniawi, padahal ini bukan yang menentukan kebaikan, bukan menjadi keburukan, apa ini ukuran kedudukan mulia manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenis rezeki yang kedua, rizkun khas rezeki yang khusus. Inilah rezeki yang terbaik. Inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Wahuwa rizkul kulub, yaitu rezeki ke dalam hati manusia. Wa tagdiyatuha bil ilmi wal imani. Wa halalilladhi yu'inu ala salahid din rezeki dalam hati manusia. Dengan memasukkan ke dalam hati itu ilmu yang bermanfaat keimanan. Pemahaman terhadap keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Termasuk juga apa? Rezeki yang halal, yang diberkahi. Yang menolong seseorang manusia untuk memperbaiki agamanya. Makanya di sini perlu seseorang itu membenarkan keimanannya, sewaktu dia mencari rezeki supaya mendapatkan rezeki yang khusus ini. Kalau sekedar cari, sekedar semangat, semua orang punya semangat. Tapi siapakah yang sewaktu mencari rezeki, dia benarkan niatnya, dia sempurnakan tawakalnya, penyandaran dirinya kepada Allah. Sebelum dia pergi ke tempat kerja, dia berdoa dulu, Ya Allah, jadikanlah rezeki yang engkau anugerahkan kepadaku halal dan membantuku untuk taat kepadamu. Ini yang harusnya diusahakan dan dipikirkan. Jadi bukan cuma sekedar meminta dunianya, tapi mintalah keberkahannya. Wahada khasun bil mu'minina ala maratibi minhu bihasabi ma taktadihi hikmatuhu wa Inilah rezeki yang khusus dilimpahkannya kepada hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan <clears throat> apa ini kedudukan-kedudukan mereka yang ini semua sesuai dengan hikmah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja rezeki ini Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan bagi hamba-hambanya yang beriman di mana? Di sorga. Rezeki mereka yang Allah berikan kepada mereka di dunia cuma sebagian kecil. Kesempurnaannya semua adalah di sorga. Negeri kemuliaan, negeri tempat kenikmatan yang barang siapa mendapatkannya berarti dia telah mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Faman zuzia anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Jadi masuk ke dalam sorga, yang di situ adalah tempat sempurnanya semua nikmat, rezeki dan anugerah yang Allah limpahkan kepada manusia. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala namakan apa yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang soleh di sorga nanti sebagai rezeki dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surat at talaq ayat ke-11. وَمَنْ يُؤْمِنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam sorga, sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan memberikan limpahan rezeki yang baik kepada mereka. Jadi ingat, Nikmat di sorga dinamakan dengan rezeki dan itu adalah sebaik-baik sesempurna-sempurna rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain surat Sad ayat 53 sampai 54. lima puluh tiga sampai ke lima puluh empat. Nah, Allah Subhanahu wa taala eh, 6 ayat ke-49 sampai 54 ya. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an di sini. Hada dzikru wa innal lil muttaqina la husna ma'ab jannati adni mutaf lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihati wa bifakihatin wa wa tarfi atrab Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini adalah peringatan dan sungguh bagi orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan tempat kembali yang sebaik-baiknya di sorga, yaitu sorga yang kekal, yang terbuka pintu-pintunya, mereka bersandar di dalamnya, bertelekan di dalamnya, dan mereka meminta berbagai macam buah-buahan dan minuman yang banyak, yang di sisi mereka adalah ada istri-istri mereka yang selalu menundukkan pandangan yang sebaya usianya. Inilah yang dijanjikan bagi kalian pada hari perhitungan dan sesungguhnya ini adalah rezeki dari kami kata Allah yang tidak akan habis dan tidak ada henti-hentinya. Jadi inilah sebaik-baik rezeki, rezeki yang sempurna yang untuk ini hendaknya orang-orang yang selalu memperhatikan masalah rezeki mencurahkan pikirannya untuk meraih rezeki yang khusus ini yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kemuliaan bagi mereka, keutamaan bagi mereka di dunia terlebih-lebih di akhirat nanti. Maka demikianlah uh, apa ini ayyul ikhwatu fiddin rahimakumullah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan di pagi hari ini tentang masalah yang berhubungan dengan nama Allah Ar-Razzaq serta bagaimana memahaminya, penjabarannya dan perenungan yang seharusnya kita lakukan untuk menyempurnakan keimanan terhadap nama ini maupun nama-nama Allah yang maha indah lainnya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kandungan yang berhubungan dengan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai bentuknya. Demikianlah kajian kita, semoga memberikan manfaat kepada keimanan kita dan menjadi motivasi untuk menambah kebaikan kita. Afwan atas segala kekurangan-kekurangan, saya cukupkan. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan di pagi hari ini Ustaz tentang nama Allah Subhanahu wa taala yaitu ar -Razak. dan selanjutnya kami akan ajak para pendengar semua untuk bersolat jawab dengan antum Ustaz untuk dalam rangka memperdalam materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama Ustaz kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ya, Ustaz bagaimanakah cara merealisasikan rasa syukur kita atas segala nikmat dan rizki yang Allah anugerahkan Allah kepada kita? Apakah cukup dengan cara mengucapkan hamdalah, alhamdulillah atau adakah cara yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam mensyukuri nikmat Allah tersebut dari Abu Rizal di Bogor. Silakan Ustaz. Ya, <coughs> mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengamatan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyid. Itu dilakukan Sempurnanya syukur kepada Allah dilakukan dengan tiga hal tentu saja. Dilakukan dengan amalan hati, amalan lisan yaitu lidah dan amalan anggota badan. Amalan hati yaitu dengan mengakui nikmat tersebut. Dengan menyandarkan segala nikmat tersebut dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan lisan dengan mengucapkan pujian, syukuran, mengucapkan puji-pujian, rasa syukur dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat tersebut. Kemudian amalan anggota badan dengan memanfaatkan dan mengarahkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan untuk menunaikan ketaatan kepada zat yang melimpahkan nikmat tersebut kepada kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mengungkapkan syukur yang sempurna adalah dengan tiga hal tadi dan semakin banyak kita semakin sempurna kita menunaikan ketiga hal tersebut dalam diri kita berarti kita semakin sempurna dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan berikutnya kami angkat dari pertanyaan pendengar kita Ustaz yang pertama dengan Umum Norma di Lampung. Silakan Ummu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ana mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan nasihat-nasihat E, terutama kepada keluarga Ana sehingga dengan keterpurukan Ana Ana bisa sakit kembali untuk beribadah kepada Allah. Amin. Ustaz, yang jadi pertanyaan Ana setelah merenungi segala dosa-dosa anak yang sebelum anak mendapatkan hidayah dan merenungi segala nasihat-nasihat Ustaz. Di dalam benak, benak hamba ini bertanya, mungkinkah Allah itu akan memberikan Eh, kebahagiaan yang seperti seperti itu dengan segala desa desa anak yang telah lalu yang sebelum Allah berikan hidayah kepada anak. Dan untuk mencapai itu dengan menghormati Maaf. Nah, set, uh, mohon maaf eh, putus kajian uh, hubungan kami dengan Umum Norma di Lampung. Mungkin Ustaz bisa menyimak pertanyaan yang beliau sampaikan Ustaz. Subhanahu wa taala melimpahkan kepada ibu dan keluarga dan kepada kita semua taufiknya dan selalu dijaga dalam kebaikan sampai di akhir hayat kita insya Allah. Kemudian yang saya tangkap dari pertanyaan tadi yang terputus bahwasanya akibat dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di masa lalu apakah mungkin Allah akan bisa memberikan kebaikan dan e, kemuliaan untuk kita di dunia dan di akhirat? Maka saya sudah sebutkan tadi. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa jadi sudah terangkan tadi nama-nama Allah yang berhubungan dengan pengampunan dosa, penerimaan kesalahan-kesalahan manusia, asal manusia itu benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah itu banyak. Belum lagi yang berhubungan dengan rahmat dan kebaikan-kebaikannya. Ini menunjukkan Allah mencintai hambanya yang bertobat. Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya. Saya pernah sebutkan waktu membahas tentang nama Allah Al-Wadud, Maha Penyayang, Maha mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya Kenapa nama ini dalam Al-Quran digandengkan dalam dua ayat dengan namanya Al-Ghafur dan namanya Rahim. Wahual Ghafurur Wadud. Dan dialah maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya yang soleh. Dalam ayat lain, Inna Rabbi Rahimun Wadud. Sesungguhnya Robku Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang dan maha mencintai. Diterangkan maknanya oleh para ulama, seperti dalam eh, keterangan Syekh Rahman Asadi dalam tafsirnya, digandengkannya kedua nama ini untuk menghilangkan kesan yang mungkin timbul dalam pikiran sebagian manusia bahwa orang yang berbuat maksiat itu tidak mungkin lagi mendapatkan kecintaan Allah. Ini disanggah dalam ayat dengan ayat ini bahwa kalau meskipun dia berbuat maksiat, meskipun dia pernah berbuat salah, kalau sungguh-sungguh dia bertobat menyadari kesalahannya dan Allah kemudian terima tobatnya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan limpahkan kasih kecintaannya kepada orang tersebut dan menjadikannya sebagai kekasihnya yang terdekat. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, "Atta idzan atta ibu habibullah." Kalau begitu orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kasih sayang Allah beda dengan makhluk. <clears throat> Kalau manusia kita dekat dengan seseorang, kita saling menyayangi. Kalau kita pernah punya salah, sulit hilang dari pikirannya. Dendam itu selalu ada minimal akan mengurangi kedekatan kita terhadapnya. Tapi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada pada makhluk. Karena dia rahmatnya maha sempurna, kasih sayangnya maha sempurna, dan benar-benar menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya, maka orang-orang yang selalu kembali dan bertobat kepadanya akan diterimanya dan dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kecintaannya kepadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bertobat, menyadari kekurangan kita dan selalu kembali kepadanya. Nah. Dan kembali kami angkat dari pendengar kita Ustaz dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Silakan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Ada pertanyaan bisa seseorang sedang hamil Ustaz diberikan iya. Allah. Tapi diduga ada kelainan sehingga akan terjadi keguguran atau setelah lahir mungkin akan ada kecacatan dalam anak tersebut. Hmm. Uh, terus apa doa yang sebaiknya dipanjatkan oleh orang tersebut Ustaz? Yeah. Sehingga orang itu lewat Ustaz untuk menghadapi Ustaz. Iya. Yeah. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Fatimah. Kepada Ustaz kami persilahkan. Silakan Ustaz. Ya pertama semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan, utamanya keburukan dalam agama kita. Kemudian eh, pertama kita diperintahkan untuk selalu meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum terjadi, maka kita minta kebaikan. Kita meminta hal-hal yang apa ini kita yang kita apa mengandung kebaikan untuk diri kita sendiri, terhindar dari segala keburukan. Ini yang kita di, ini tadi yang kita dianjurkan dalam agama kita sebelum terjadi musibah kita diminta al-afiyah, meminta keselamatan dari musibah, keselamatan dari cobaan-cobaan yang buruk untuk kita. Tetapi kalau sudah terjadi, maka yang harus kita minta adalah bersabar. Kita minta adalah bersabar. Makna ini disyaratkan dalam banyak eh, hadis-hadis uh, hadis -hadis yang sahih seperti sabda Nabi SAW La tatamannau al adu fa idza laqitumuhum fasbiru. Janganlah kalian mengangan-angankan bertemu dengan musuh, tapi kalau kamu sudah bertemu maka bersabarlah dan banyak yang lainnya. Jadi waktu belum turun musibah kita minta perlindungan, keselamatan. Tapi kalau sudah terjadi kita bersabar dan bersangka baik kepada Allah. Makanya kalau belum terjadi kita berdoa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita berdoa untuk dijaga janin kita, dihindarkan dari segala keburukan <clears throat> dihindarkan dari segala keburukan-keburukan. Kalau ternyata sudah terjadi dan kita dapatkan seperti itu, maka kita bersabar dan bersangka baik kepada Allah bahwa Allah menginginkan yang terbaik untuk kita. Mungkin bagi ibunya dia ingin diuji kesabarannya, yang dengan itu dia insya Allah akan mendapatkan keridoan Allah dimasukkan ke dalam surganya karena dengan adanya anak yang seperti ini dia akan bersabar menjaganya, dia akan berusaha berusaha berusaha untuk mendidiknya atau memberikan apa ini sebab-sebab kehidupan <clears throat> baginya memberikan apa ini memberikan nafkah bersabar dalam melayani anaknya maka dengan ini dia akan memperoleh ganjaran kesabaran yang tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kesempatan ini tidak bisa dimiliki oleh ibu-ibu yang lainnya. Maka subhanallah begitu banyak hikmah yang Allah jadikan bagi seseorang yang ditimpa musibah yang kemudian dia bersabar, maka ini hanyalah musibah yang sementara kalau dia bersungguh-sungguh dan bersabar menghadapinya, dia akan mendapatkan kenikmatan di sorga, dia mendapatkan keturunan-keturunan yang fisiknya sempurna di sorga nanti, karena kesabarannya sewaktu di dunia yang cuma sementara ini, kemudian diganti dengan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Dan selanjutnya kita angkat berikutnya yang terakhir mungkin set dari pertanyaan ya, pendengar kita dengan Umu Rosalinda di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mohon maaf Ibu, tadi tolong dikecilkan suaranya. Ya, kalau sudah silakan dilanjutkan kembali. Begini Pak Ustadz, Uh, Ada nggak doa yang kita baca dulu baru kita uh, mengamalkan asmaul husna seperti ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qayyum? Ya, ya, ya. Di depannya ada nggak yang kita baca dulu Pak Ustaz? Ya, ya. Terima kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mu Linda kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya Bu, iya jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali Ya, uh, jadi kita ketika berdoa dengan Asmaul Husna, memang kita menyebutkan doa, permintaan kita. Oleh karena itulah, kenapa kita mengkaji makna dari nama-nama Allah dalam kajian kita ini untuk kita tahu kandungannya, agar dengan itu nanti kita minta kepada Allah dan menyebutkan nama yang sesuai dengan permintaan kita. Seperti tadi kita bahas misalnya ar Rozak. ar Rozak kita minta dari nama Allah Subhanahu wa taala ini kandungan yang terbaik. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku rezeki yang halal, yang menolongku untuk selalu taat kepadamu, sesungguhnya engkau adalah ar-rozak. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan dan keimanan dalam hatimu yang ini merupakan sebaik-baik rezeki yang engkau berikan kepada hambamu, sesungguhnya engkau adalah ar-rozak. Ya Allah mudahkanlah aku mendapatkan rezeki yang paling sempurna darimu yaitu rezeki di dalam sorgamu mendapatkan kenikmatan dalam sorgamu, sesungguhnya engkau adalah Ar-Razak. Jadi kita sebutkan seperti ini. Baik kita sebutkan nama Allah di awal, ya Allah engkau adalah Rozak maka limpahkanlah rezeki yang halal. Atau disebutkan di akhir yang jelas, kita sebutkan permintaan kita dan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan uh, apa ini permintaan kita tersebut. Demikian pula waktu kita sebut, Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astagithu, Ya wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, dan nama-nama yang lain kita sebutkan sesuai dengan permintaan kita, maka inilah caranya berdoa dengan Asmaul Husna dan dalam kajian kita yang kita bahas beberapa kali di uh, majelis tentang membahas nama-nama dan sifat Allah ini saya sering menyebutkan beberapa contoh-contoh yang mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi saya untuk bisa menulis contoh-contoh doa tersebut dalam sebuah tulisan bisa kita kita baca insya Allah mudah-mudahan. Semoga Allah mudahkan. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah antum sampaikan di kesempatan sesi soal jawab ini dan sebagai penutup di acara kita Ustaz, mungkin ada yang ingin antum sampaikan untuk seluruh para pendengar kita, silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Jadi uh, apa yang telah kita kaji dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, kemudian nama-nama yang lain yang telah kita lewati pembahasannya menggambarkan kepada kita bahwa memang keindahan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar luar biasa dan membuka cakrawala pemikiran kita, membuka ketertutupan hati-hati kita untuk semakin tunduk dan semakin apa ini meyakini tentang sempurnanya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang ini jelas bagi fitrah yang masih selamat, hati yang masih suci akan mengajaknya untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya lebih lebih dicintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini dan semakin menjadikan hatinya selalu bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam semua urusannya. Maka semakin kita mengenal Allah, ibadah kita akan semakin sempurna lahir dan batin, kecintaan kita kepadanya juga akan semakin sempurna dan semua kebaikan-kebaikan yang kita harapkan dalam diri kita akan semakin kita sempurnakan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah di dunia apalagi di akhirat nanti.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 Nah Ustaz, jazakallah khairan atas waktu dan kesempatan yang telah Antum berikan di pagi hari ini Ustaz Dan insya Allah kita kembali bertemu pada pertemuan yang akan datang Ustaz Barakallahu fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz